محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keluarga besar Yayasan Beta Sayyidina Isa yang sama-sama kita kita cintai, kita doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan urusannya dan diberi semangat untuk terus melayani umat dalam berdakwah, meningkatkan keagamaan dan e, peribadatan kita insya Allah. dan kita semuanya jamaah untuk hikmah yang senantiasa menghidupkan yang wujud Allah Subhanahu Wa Taala menyiarkan kegiatan kami juga diberikan sehat walafiat umur yang panjang keberkahan itu keluarga yang sakinah dan khusnul khatimah insyaallah kami merupakan ya Rabbal Alamin Bapak Ibu sekalian Waktu khususnya kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz kita Ustaz Abu Akila beliau berkenan untuk sudah silaturahim dan mencurahkan ilmunya menjadi pengalaman pengalaman keagamannya untuk kita semuanya untuk kita sharing nantinya eh, mensikapi eh, apa keberagamaan kita dalam kehidupan sehari-hari ini sehingga eh, tantangan demi tantangan yang semakin hari semakin berat ya dalam kehidupan ini bisa kita namun ini kita hadapi dengan hmm, semangat muslim yang baik insya Allah Bapak Ibu sekalian silahkan di hmm, baju baju yang sudah mendapatkan silahkan dinikmati kita sekali lagi ya sendiri Syekh Nisa senantiasa memberikan fitnah ya, pelayanan-pelayanan hmm, dan eh, program-program yang targetnya adalah untuk peningkatan dan kekhususan eh, kami karyawan usaha dan masyarakat e, lingkungannya. Karena itu ini menjadi hal yang sangat berharga menurutnya buat kita semuanya karyawan yang memang e, keluarga besar Ayunsa ini ya sampai Tisana ini untuk mengambil ya manfaat tersebut e, manfaat e, apa namanya e, apa yang menggunakan ya fasilitas tersebut untuk peningkatan e, kegiatan keagamaan kita. Ya. Dan insya Allah setiap e, kesempatan Yayasan Putus sudah eh, e, memberikan rekan rekan yang terbaik ya, untuk karyawan Yayasan Putus karyawan al Ada bagian tafsir Al-Quran setiap Senin dengan pembicara Dr. Amir Faisal di hmm, sumber ilmu juga ada sisi ibadah bagi kita yang senantiasa Eh, melaksanakan ibadah ritual yang senantiasa ingin memperbaiki pengalaman pengamalan agama kita, peribadatan kita, di Selasa ada sisi ibadah. Di Rabu ada kajian kontemporer yang khusus membahas permasalahan-permasalahan yang yang dihadapi umat. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk meningkat waktu eh, pembicara pada kesempatan kali ini adalah nama Abu Akila. Ya. Lahir di Pacitan yang Juli 71 sekarang sudah di Perumnas Bekasi Timur. Ada nomor teleponnya bagi yang mau mencatat 882 3287. Pekerjaan beliau ditulis dakwah ya. Pekerjaan beliau dakwah masih direktur bengkel rohani saja. Iya. Jadi, tapi sekarang beliau menulis pekerjaannya di sini, profesinya adalah dakwah. Statusnya sudah menikah dengan lima anak. Riwayat Pendidikan Pondok Modern dari Salam Darussalam Ponorogo. Hidup itu beliau adalah hidup beliau otomatis syahid. Jadi beliau uh, terakhir adalah sebagai direktur bengkel rohani ya, yang memfasilitasi mati Islam untuk uh, konsultasi ataupun pengobatan para Rasulullah. Ya. Tema yang akan kita bahas adalah uh, sakaratul maut ya, sakaratul maut. Sekali lagi bahwa kajian ini sampai jam 12.30 oh ya. Eh maaf ya, jam 13.30 ya. Jadi masih ada 65 menit ya, tapi jam lebih kita akan gunakan untuk kajian. Sampai jam 1 beliau menyampaikan materinya, dan dilanjutkan nanti diskusi.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 aydihim akhriju anfusakum Jemaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keberkahan hidup sebagaimana keberkahan hidup yang telah diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, istri-istrinya dan anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya. Mudahan mudah-mudahan kita termasuk pengikut-pengikut beliau yang juga sama mendapatkan keberkahan sebagaimana yang telah didapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aminnya kurang kenceng. Kalau berkah itu harus yang kenceng, harus mantep. Karena berkah itu penambahan nilai. Kosok nggak pengen bodohan. Nambah istri kok nggak pengen kalau istrinya berkah berarti istrinya tambah banyak. Dari satu sampai empat. Yang keras. Nah, begitu. Caranya gimana biar berkah istrinya? Istri harus dikasih pemahaman masalah poligami. Ini Dulu salahnya AA sudah mengakui kan, salahnya AA tidak memberikan pemahaman kepada istrinya dan jamaahnya tentang poli poligami. Jadi ketika beliau poligami, jamaah marah. Tapi bahasan kita siang ini bukan poligami. Tentang sakaratul maut. Ini hanya apa namanya pintu pembuka saja. Biar laki-laki tidak pada tidur jadi kalau dibahas poligami sedikit, laki-laki langsung melek. Wanita suntuk. Yang tua-tua juga kalau udah poligami bahas langsung begini. Oh. Ya, di dalam tubuh kita itu terdapat enam dimensi yang antara lain adalah dimensi dasar. Tapi kalau secara general, dimensinya hanya ada dua. Dimensi jasmani dan dimensi rohani. Tetapi kalau kita kaji lebih mendalam, satu dimensi yang paling kecil, yang hanya kasat mata, besarnya kasat mata, bentuknya kasat mata adalah dimensi jasmani kita. Itu adalah dimensi yang terkecil. Dan dimensi yang terbesar adalah dimensi fitrah. Itu yang kita bawa waktu kita lahir ke dunia dan yang harus kita bawa ketika kita akan menghadap Allah. Lalu kemudian ada dimensi nafas jiwa ada dimensi akal, ada dimensi kong. kola bayak lubu yang membolak-balikkan. Jadi ini adalah dimensi keseimbangan hidup. Jadi orang kalau mau seimbang hidupnya, tawazun seperti dalam surat Ar-Rahman itu, kondisi hatinya harus tenang, Nanti kita akan bahas. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sakaratul maut. Dan ada dimensi arruh. Dimensi arruh itu dimensi yang memuliakan kita. Jadi kalau kita kadang merenung ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kalau kita merenung setelah kita melawat orang yang sudah meninggal, setelah itu kita merenung, melihat dia. Yang secara sosial derajatnya luar biasa. Secara politik nilainya luar biasa orang ini. Tetapi ketika rohnya sudah lepas dari jasad, nggak ada nilai apa-apa. Ini bisa kita buktikan. Banyak orang melihat ketika ada Miss Universe. Uh, cantiknya luar biasa. Mohon maaf, Tamara Blazinski dari janda aja yang pengen menikahi dia banyak sekali. Tetapi kalau Tamara nanti mati, umur mungkin 34 tahun masih cantik, mati. Siapa yang mau nampung jasadnya? Siapa yang mau beli jasadnya? Artinya dengan adanya dimensi ruh maka manusia itu menjadi mulia. Maka pada saat ruh itu ditiupkan oleh Allah. Pada saat itu jasad menjadi seorang manusia karena gabungnya antara jasad dan ruh. Maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud. Jadi yang membuat manusia mulia saat ini bukan jasadnya, tetapi adalah kondisi ruhnya. Bagaimana dia memaintain ruhnya itu. Bagaimana memberikan konsumsi-konsumsi kepada ruhnya. Supaya ruhnya itu tetap menjaga jasadnya tetap fitrah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita makan, itu tidak akan membuat kita mulia. Banyak makan semakin kita jauh dengan Allah. Tetapi kalau kita puasa, itu memberikan konsumsi kepada ruh. Semakin banyak puasa, mengikuti ajaran Nabi, maka orang itu akan semakin tawadu. Akan semakin tenang. Ruhnya mengendalikan fisiknya. Nah, pada saat kematian, mata roh ini lepas dari jasad. Banyak hadis yang mengatakan pada saat seseorang mati, hakikatnya dia tidak mati. Kalau kita melihat secara kasat mata ada orang tua kita, adik kita meninggal dunia, seakan-akan itu adalah akhir dari segalanya, itu tidak. Ruhnya tetap hidup, kata Rasulullah. Bahkan pada saat seseorang itu mati dalam kondisi dolim kepada Allah, Ketika roh itu lepas dari jasadnya pada saat itu pula kata Nabi, orang yang mati itu sudah tahu bahwasanya dirinya akan masuk neraka. Dan pada saat orang itu mati dalam kondisi soleh, maka orang soleh itu sudah tahu pada saat lepas jasad ruh dari jasadnya, pada saat itu dia sudah tahu bahwasanya dia akan masuk surga. Dan orang-orang kafir, dia akan dapat jawaban pada saat dia mati. Sekarang mungkin begitu bangga orang-orang kafir dengan identitasnya itu. Merasa apa yang dia ajarkan adalah sebuah kebenaran. Tapi ketika mati, dia akan tahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat selesai atau usai perang badar pada saat itu. Datang ke telaga Badar, di situ banyak mayat-mayat yang berkelimpangan. Dalam riwayat hadis ada yang menerangkan 16 orang kafir Quraisy yang meninggal, ada yang menerangkan 19 orang kafir yang meninggal dunia. Kita nggak usah ngitung itu. Intinya adalah Rasulullah pada saat itu menyampaikan, wahai Abu Jahal, wahai Uqbah bin Rabi'ah, kalian semua sudah tahu sudah bisa membuktikan apa janji Allah kepadamu pada hari ini. Dan aku pun sudah tahu apa janji Allah kepadaku. Lalu Umar Ibn Khattab bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau berteriak-teriak seperti itu? Apakah mereka masih bisa mendengar? Padahal pada saat itu Nabi datang ke telaga Badar melihat mayat-mayat itu adalah tiga hari setelah kematian mereka atau tiga hari setelah peperangan. Artinya mereka sudah mati selama tiga hari di telaga Badar itu. Maka kata Nabi, wahai Umar, pendengaranmu tidak setajam dengan pendengaran mereka. Jadi pada saat dari jasad, Lalu kemudian jasadnya belum dikuburkan. Nah, pada saat itu rohnya masih bisa melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir ketika dia mati, hakikatnya dia tidak mati. Hanya menunggu proses kehidupan lebih lanjut. Dan prosesnya memang harus dilepaskan antara ruh dan jasad. Antara materi dengan yang abstrak. Antara yang dohir dengan yang go goib. Maka kemudian setelah orang itu meninggal dunia, mendapatkan kematian itu, banyak hadis yang menerangkan tentang proses bagaimana mereka ruh-ruh mereka dibawa naik ke langit oleh malaikat penggiring ruh dan ternyata kondisi mereka berbeda-beda. Karena hakikatnya, kalau kita melihat dari jenisnya, memahami dari jenisnya, jenis kematian itu hanya ada dua. Apakah dia akan mati dalam kondisi husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, jenis daripada husnul khotimah itu adalah jenis kematian orang-orang yang bertakwa, yaitu kematian para nabiyin, para sidikin, para suhada, dan para solihin. Inilah orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk mati dalam kondisi husnul khotimah. Kita mati sebagai nabi, mungkin nggak? Tidak mungkin. Mati sebagai sidikin, kayaknya masih jauh. Karena kalau sidikin itu ada perintah poligami misalnya, langsung dia jalankan. Ustaz sudah teriak-teriak tentang poligami sampai ada yang berbusa-busa tetap aja. Yang wanita tidak itu belum sidik. Jadi mendengarkan seruan langsung jalan, mendengarkan seruan langsung jalan, langsung jalan, nggak lama-lama, nggak mikir-mikir. Itu Abu Bakar As-Siddiq contohnya. Pada zaman Nabi saja cuma satu orang yang disebut sidik, Abu Bakar As As-Siddiq. Karena langsung kalau Nabi ngomong percaya, kalau kita, Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadisnya eh, apa sohe itu. Masih begitu kan? Kalau oh apa itu Abu Bakar Siddiq? Ya mungkin karena Rasulullah waktu itu ada. Kalau kita memang harus teri, harus teliti. Takutnya itu hadis ya hadisan. Akhirnya berantem orang gara-gara hadis. Karena satu eh, satu sohe. Nah, Syuhada ma masih bisa mungkin. Nanti kalau Amerika nyerang ke sini, kita perang lawan Amerika, mungkin bisa mati sah syahid. Kita berdoa aja supaya Amerika cepat nyerang kita. Artinya mereka cepat tewas. Karena banyak pengamat mengatakan Amerika itu kalau nyerang secara fisik Indonesia nggak berani. Beraninya ya dengan cara menyebarkan virus, virus AIDS, virus macam-macam lah gitu virus PCD Purno, ya kan virusnya macam-macam sebenarnya. Nah orang Indonesia kalau sudah dihina kan begitu tenang-tenang aja, ya. Yang mungkin yang keempat mati dalam kondisi so soleh. Nah insya Allah kita akan mati dalam kondisi so soleh. Nah bagaimana kematian orang yang soleh? Itu kita bisa baca di dalam surat 16 ayat 32. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذ يتفى الذين آمنوا يقولون سلام عليكم ادخلون الجنة بما كنتم تعملون Dan apabila orang-orang mukmin menghadapi kematiannya. Orang-orang yang baik, orang yang soleh menghadapi kematiannya. Maka malaikat datang kepadanya dengan memberikan salam. Yakuluna salamun alaikum. Wahai fulan bin fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau malaikat pencabut nyawa datang kepada orang-orang yang yang beriman. Orang-orang yang baik, orang-orang yang so, yang soleh. Lalu kemudian mengatakan, udah hulunal jannata bima tak malun. Masuklah ke dalam surga dengan apa yang telah kamu lakukan. Nah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara bin Asyid, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ketika orang-orang beriman menghadapi tekanan sakatul maut, maka malaikat pencabut nyawa datang dari surga dengan wajah yang berseri-seri. Dengan wajah begitu ramah. Lalu kemudian datang kepada Fulan bin Fulan dengan membawakan putih dan baunya harum seperti bau kasturi. Assalamualaikum ya Fulan bin Fulan. Lalu kemudian Kata Rasulullah, orang yang beriman itu menjawab dengan tarikan nafas yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah bahasa ruh. Tidak bahasa akal lagi. Tapi sudah bahasa bahasa ruh. Karena orang yang sudah menghadapi sakaratul maut akhir ini, dia sudah menghadapi sakaratul maut awal. Di mana sakaratul maut awal itu adalah melemahnya organ-organ fisik kita. Jadi melemahnya fisik kita, tangan kita, kemudian organ-organ fisik yang lain seperti kaki, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Lalu kemudian akal kita melemah. Jiwa kita pun melemah. Yang ada hanyalah tinggal ruh yang bersifat rohani berada di kerungkungan. Nah, pada saat itu malaikat pencabut nyawa datang. Kalau orang itu akan mati dalam kondisi beriman, maka kemudian malaikat pencabut nyawa ini datang dari surga. Lalu mengucapkan salam. Lalu kita menjawab dengan tarikan nafas yang pertama. Begitu pelan. Waalaikumsalam. Jadi tidak terdengar oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sudah memakai bahasa ruh. Bahasa gaib. Hanya yang terlihat adalah tarikan nafas yang yang pertama. Lalu kemudian Malaikat pencabutnya mengatakan, Salamun kau min Rabbir Rahim. Kamu dapat salam dari Tuhanmu yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka kita merasa gembira sekali. Mau mati, Allah titip, titip salam. Seperti dulu waktu kita masih zaman jahiliyah jatuh cinta kepada seseorang, orang itu nggak pernah tahu jatuh cinta sama kita atau tidak. Ternyata orang itu tiba-tiba titip salam sama kita. Eh, aku titip salam sama Fulan bin Fulan. Rasanya bahagia sekali. Awalnya cinta bertepuk sebelah tangan. Akhirnya dapat ya jawaban. Kita mencintai Allah ini seperti cinta bertepuk sebelah sebelah tangan. Kita sholat, mana tahu Allah membuktikan seperti apa kepada kita. Kecuali kita merasakan adanya hidup kita lebih tenang, ya keluarga kita sakinah. Seperti ini saja. Allah itu seperti apa kita belum pernah melihat, tetapi kemudian Allah titip salam, maka kita bahagia luar biasa ketika akan menghadapi kematian. Lalu yang ketiga, malaikat pencabut nyawa mengatakan, Wahai fulan bin fulan, aku diperintahkan oleh Tuhanmu untuk mencabut nyawamu. Aku cabut, engkau keluar sendiri atau aku cabut. Jadi ada dua opsi keluar sendiri atau kutabut. Maka kemudian kita mencoba tarikan nafas yang ketiga, pada saat itu ruh kita keluar sendiri, lalu kemudian dibungkus dengan kain kafan yang baunya harum seperti harum bau kasturi. Dan ruhnya orang-orang yang soleh itu baunya lebih harum daripada harumnya minyak minyak kasturi. Maka kemudian oleh malaikat pencabut nyawa setelah dibungkus diserahkan ke malaikat pengering ruh, malaikat syahid namanya. Lalu kemudian didampingi oleh malaikat syahid, malaikat penyaksi dibawa naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama itu maka semua malaikat mengelu-elukannya, membanggakannya, memuliakannya, hormat semua malaikat. Karena pada awalnya dulu malaikat sujud kepada kita, itu menunjukkan kemuliaan kita. Lalu kemudian ternyata kita bisa kembali dalam kondisi fitrah sebagai orang soleh. Maka malaikat pun sangat bangga kepada kita sebagai orang-orang yang so, yang soleh. Maka silakan mampir ke langit kami. Lalu kita menjawab, mohon maaf, saya tidak bisa mampir ke langit yang pertama. Karena tempat saya berada di Sidrotul Muntaha. Di langit yang kedua, malaikat menawari. Langit yang ketiga, malaikat menawari sampai langit yang keenam malaikat menawari di langit yang ketujuh lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikat penyaksi wahai malaikat penyaksi apa yang kau saksikan dengan fulan bin fulan ini ya Allah dia mati dalam kondisi husnul khatimah, amalannya begini begini begini sholat tahajudnya begini menuju istrinya begini anak-anaknya menjadi anak yang soleh ketika dia bekerja dia tidak pernah korupsi dia tidak pernah dolim kepada orang lain kepada tangannya dia baik Pantas ya Allah dia mati dalam kondisi khusnul khotimah. Maka kata Allah, lalu Allah berfirman, wahai malaikat penggiring ruh, biarkan ruhnya di Sidratul Muntaha sampai hari kiamat. Lalu diperlihatkan setiap pagi dan petang hari taman-taman surga. Nikmat. Jadi di sini kalau orang sudah mati dalam kondisi soleh, itu nggak mungkin mau balik lagi ke bumi. Karena apa? Pagi dan petang lihat sur surga nyaman rasanya, tenang. Kalau balik ke dunia lagi, ke El Nusa lagi, wah, pengap. Ya kan? Apalagi ke kota sana ke Glodok, aduh, lebih pengap lagi. Males. Udah, kalau roh kita udah di sana, udah aman di sana. Tuh. Nah, di sana ternyata ada kehidupan karena Allah memberikan rizki kepada rohnya orang-orang yang soleh, para nabiin, para suhada, dan para solehin. Di situ itu muntaha itu maka tenang jasad kita dikubur. Tidak ada siksa kubur buat orang-orang yang mati dalam kondisi so, soleh. Nah, lalu bagaimana kematian orang-orang yang dolim? Orang yang dolim itu adalah orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang yang munafik. Itu terdapat di dalam surat 6 ayat 93. Walau taro Idid dalimuna fi ghamaratil mauti. Wal malaikatu basitu akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya Sekiranya kalian dapat melihat secara kasat mata bagaimana orang-orang yang dalim itu menghadapi tekanan sakaratul mautnya, maka malaikat pencabut nyawa datang kepadanya lalu memukul wajahnya sambil mengatakan akhriju anfusakum keluarkanlah nyawamu jadi orang yang musyrik itu orang Islam yang masih senang datang ke paranormal seperti kemarin ada SMS apa namanya setan merah iya orang pada bingung ketakutan sama SMS itu itu bukti apakah akidah kita kuat atau tidak. Itu hanyalah isu sengaja supaya pulsa kita cepat habis. Lalu kita kirim ke semuanya, wah ini kalau ada SMS begini SMS padahal mana buktinya? Ya kan? Media liput ternyata bukan karena SMS itu, karena stres aja. Jadi karena adanya SMS begitu, akhirnya ketika ada teleponnya masuk SMS jodoh, keketakutan ketakutan duluan akhirnya shock pingsan jadi bukan karena lihat SMS gak setan setan merah itu memang rekayasa saja biasa rekayasa orang-orang kafir seperti itu orang-orang musyrik mungkin juga supaya imit paranormal naik kalau orang takut sama santet kan paranormal jadi laku itu sih kerjaan nggak jauh dari dukun paranormal sama tukang tukang sihir dan ini biasa, asal menjelang pemilu kerjaan orang-orang itu mesti begini. Dulu menjelang pemilu 2004 itu kolor hijau setahun sebelumnya. Sekarang setahun sebelumnya ada isu setan le merah lewat SMS. Nah, supaya kita tak takut. Nggak usah takut, biasa-biasa saja. Kalau memang mati kita karena itu, yuk ya biarin aja. Yang penting mati dalam kondisi khusnul khotimah. Nggak usah takut mati orang beriman itu. Kalau kita boleh meminta hari ini, ya kan boleh meminta ini misalnya ya Allah matikan aku dalam kondisi khusus khotimah. Senang apa enggak? Senang ngapain sampai tua repot. Capek-capek melihat bumi, sampai tua ngapain, ya kan? Belum tentu pahalanya banyak nanti. Kalau hari ini mati kita masuk surga dan boleh meminta, kita minta bareng-bareng. Tapi kan tidak, boh, Tidak boleh. Jadi orang beriman itu nggak boleh takut mati karena mati itu sebuah kewajiban. Siapapun orang takutnya seperti apa dan beraninya seperti apa, mati tetap wa wajib. Mau disantet, mau dibunuh, mau ditembak, kalau itu prosesnya membuat kita khusus khotimah, biarin aja. Jadi nggak usah tak takut. Makanya orang beriman kalau perang dia nggak nggak takut mati karena apa? Kalau belum datang ajalnya mau ditembak berapa juta kali nggak mati-mati. Seperti Khalid bin Walid pengen mati sahib ketika perang. Sampai ditusuk 80 tusukan di tubuhnya itu. Ya, pedang zaman dulu gimana sih? panjang-panjang tajam-tajam satu-satu setiap perang luka luka luka sampai banyak semua eh matinya dalam kondisi so soleh tuh itu ciri makanya orang beriman itu kemanapun dia harus berani ya karena murakabatullah kita senantiasa bersama dengan Allah nah maka orang-orang yang dolim ini yang mencabut nyawanya adalah malaikat didatangkan dari neraka kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Al-Bara bin Asyid riwayat ini disampaikan kepada kita bahwasanya ketika orang-orang zalim menghadapi kematiannya, maka kemudian malaikat pencabut nyawa datangnya dari dari neraka membawa kain kafan berwarna hitam baunya busuk seperti bangkai binatang bahkan lebih busuk dari itu. Jadi kainnya saja sudah bu, busuk. Itu pembungkus ruhnya itu udah bu busuk. Maka ruh yang keluar itu pun bau bu busuk. Tanpa salam, tanpa basa-basi. Kalau orang itu dolin, dia musyrik atau munafik, maka dipukul tengkuknya atau wajahnya. Ya, salah satu. Bisa jadi kalau malaikat lagi marah banget, oh ini sableng banget nih orang, udah jadi pejabat, ke diskotik mainnya terus-terusan, selingkuh terus-terusan, lagi dia zina di hotel langsung disikat cepat. Diberitakan anggota dewan dari partai ini gini-gini. Nah, itu karena mati dalam kondisi dolim. Jadi kasihan orang seperti ini. Ada sholatnya, tapi dia do dolim. Ada sodakohnya, tapi dia mus musrik ada infaknya banyak banget kalau nyumbang masjid. Tetapi dia muna, munafik. Maka mati dalam kondisi dolim kepada Allah. Setelah dibungkus diserahkan ke malaikat pengurus prosesnya sama. Nah, sampai langit yang pertama, maka semua malaikat tidak mau menerimanya. Jadi semua malaikat Melecehkan laknatullah alaik, laknatullah alaik, laknatullah alaik. Semoga Allah melaknat kalian, semoga Allah melaknat kalian. Bahkan dari itu, roh ini merasa kecapean ketika dibawa naik ke langit yang pertama. Lalu kemudian dia pengen singgah di langit yang pertama. Semua malaikat menolak untuk membukakan pintu-pintu langit itu. Itu disampaikan oleh Allah dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 40. La tufattahu lahum abwaabus sama' wala yadkhuluna al-jannata hatta yaltasama al-sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit terhadap orang-orang yang mati dalam kondisi dolim kepada Allah dan juga orang-orang yang mati dalam kondisi kufur kepada Allah. Wala yadkhuluna al-jannata hatta yaltasama al-sammil khiyat. Dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Sangat mustahil. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah ya di dalam Al Al-Qur'an. Maka hati-hati menjaga akidah. Karena ternyata jaminan kita pada saat itu hanyalah fitrah akidah dalam kondisi ber bersih. Kalau nggak bersih, kita dolim atau ka kafir. Nah, bagaimana kematian orang-orang yang kafir itu terdapat di dalam surat 8 ayat 50. Walau taro yatawaffal ladina kafaru wal malaikatu yadribu wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Alangkah dasarnya sekiranya kalian dapat melihat secara kasat mata bagaimana orang-orang kafir itu menghadapi kematiannya. Maka malaikat pencabut nyawa datang kepadanya lalu memukul wajah dan punggungnya secara bersamaan sambil mengucapkan Faduku ada belkari, Rasakan siksa api neraka. Jadi kalau orang kafir mati sudah pasti masuk neraka. Kalau orang dolim masih belum tentu masih ada yaumul hisab. Jadi yang yang banyak dihisab nanti yang diperhitungkan amal baik dan buruk itu orang dolim. Kalau orang kafir sudah pasti dia masuk neraka tanpa hisab. Orang soleh, orang mutakin masuk surga tanpa hisab. Jadi hisabnya cuma di absen. Bulan dan bulan. Soleh. Artinya, husnul khatimah. Paling malaikat begitu saja menyebut. Tadi kulul jannah. Masuk surga. Hmm, gitu. Terus bulan dan bulan absen. Terus ini khusnul khotimah. Lalu ada yang protes anaknya yang lagi dihisap. Saya protes, wahai malaikat penghisap. Orang tua saya, walaupun dia khusnul khotimah meninggalnya, tidak pernah mendidik saya untuk menjadi anak yang soleh. Dia soleh untuk pribadinya sendiri. Saya dibiarkan terlantar. Bagaimana ini? Saya minta dia dihisap. Ah, di sini makanya kalau kita itu kenapa kita suruh saling maaf-maafan? Minta diikhlas, diikhlaskan. Ada yang ngambil barang orang, ada yang usul khotimah itu dia misalnya masih punya utang. Itu dia punya utang sama saya, belum di belum dihalalkan. Nah, dipertimbangkan lagi. Itu pentingnya hisab itu di situ. Jadi semua, tidak semua ayat kita akan digeberkan oleh malaikat dan oleh Allah. Karena apa? Ada ayatnya orang-orang yang dulu pernah banyak maksiat. Lalu dia tobat setelah itu dia mati. Dia masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Semua fail keburukannya dihapuskan oleh Allah. Jadi malaikat nggak bisa lagi manggil failnya itu. Karena apa? Semua di ditutup failnya itu. Makanya supaya fail buruk kita ditutup, apa satunya jalan? Penghapusan fail. Namanya apa? Tobat. Kan ada di komputer ya penghapusan file itu ya. Nah itu ada. Nah kalau cuman tobatnya tobat sambil itu masih ah, masuk ke tong sampah. Nanti bisa dipanggil lagi tuh sama malaikat. Oh tobat kamu tobat sambil nggak tobat beneran. Ternyata masih ada di tong sampah. Dipanggil lagi bisa. Harus tobat bro. Dihapus total. Hilangkan semua file itu. File kemaksiatan dihilangin. File perzinaan. File korupsi. Semua dihilangin. cep kembali pada Allah. Kalau korupsi, tobatnya bagaimana? Menyerahkan seluruh harta yang pernah dia korup, diserahkan kepada yang berhak. Itu caranya. Jadi luar biasa kalau tobatnya orang korupsi itu. Jadi nggak tobat begitu saja. Setelah korupsi habis, triliunan tobat. Lalu duitnya disimpan terus. Namanya belum toh. Tobat filenya masih, a, masih ada. Nah, maka kemudian rohnya orang-orang yang golem dan orang kafir ini berada di langit satu sampai langit yang keenam. Nah, di situ ada setiap pagi dan petang hari diperlihatkan api neraka. Seperti rohnya Fir'aun itu diperlihatkan api neraka di pagi dan petang hari. Fir'aun itu adalah rajanya orang-orang dong orang-orang dolim. Maka hati-hatilah kita menjaga akidah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan rahmat oleh Allah, diberkahi oleh Allah. Saya kira mukadimah ceramah saya cukup sekian. Kita buka dengan eh, session tanya jawab. Mudah-mudahan setelah ini kita berkembang kawasannya. Wallahu alam bisawab. Bagi yang langsung ingin bertanya, silakan. Satu, ini ada yang bertanya? Belum ada. 30 30 surat yang diawali dengan bukannya kata-kata seperti surat Al-Baqarah alif lam atau alif lam ro atau hamim atau nun atau Sot atau yasin gitu. Nah dilanjutkan oleh ayat yang kemarin seperti yasin wal Quran hakim atau surat yang lain tilka yaku kitabul mubin pemanya. Nah, itu saya melihat itu kurang lebih ada 30 surat di, di awal di awal ayat. Dan kalau saya itu semuanya itu kurang lebih ada 60 lebih ayat yang seperti itu. Uh, minta dijelaskan Pak mungkin ada kunci-kunci yang sangat penting di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz, uh, saya mau tanya, ya, um, beberapa waktu lalu kebetulan salah satu saudara saya meninggal, ya, dan saya lihat anak dari yang meninggal ini saat dimasukkan ke liang kubur uh, dan dia azan, setelah azan dan komat pas di liang kubur. Apakah hal itu dibenarkan menurut ajaran Islam Pak Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di rebutannya. Satu. Ada. Belum ya? Saya dulu, Iya, terima kasih. E, pertanyaannya sangat bagus. E, rasa sakit yang luar biasa itu tentunya pada saat e, sakaratul maut akhir. Tetapi ada rasa sakit yang e, dirasakan oleh jasad kita sebelum uh, kita betul-betul meninggal dunia yaitu apa terjadinya sakratul maut awal yaitu mulai turunnya penyakit di usia tua atau di usia muda menjelang kematian. Nah, mulai melemahnya organ-organ fisik ini membuat kita merasakan sakitnya itu. Dan itu satu persatu dimensi-dimensi akal, ya dimensi fisik, dimensi akal, dimensi jiwa, dimensi roh satu persatu itu dikurangi kekuatannya. Nah pada saat itulah terasa sakit bahkan dalam riwayat hadis itu sakitnya sampai ke pori-pori. Jadi kalau misalnya kita misalnya e, orang yang taat ibadah, tetapi kita punya masa lalu, ya kan? Mungkin taat ibadah kita hanya baru lima tahun terakhir, tetapi mungkin 55 tahun selama hidup kita banyak dosa, banyak maksiat, bahkan kita tidak sholat. Lalu wajar pada saat akhir hidup, kemudian Allah memberikan rasa sakit itu. Nah itu untuk menghilangkan dosa-dosa yang diperbuat oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh mata kita, oleh telinga kita. Maka kemudian organ-organ fisik itu dilemahkan dengan adanya penyakit-penyakit. Nah penyakit-penyakit yang menjelang kematian ini adalah penyakit sakaratul maut awal Nah, kadang-kadang orang di sini suka tertipu. Banyak orang yang pada saat seperti ini dia berobat ke Solo kemarin sampai ke Amerika, tetap tidak akan sembuh. Karena adalah ini penyakit yang menuju kepada a ajal. Karena di antara penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah yang menuju kepada a ajal. Jadi kalau penyakit ini menuju kepada ajal maka sulit disembuhkan semakin hari semakin drop, semakin drop, semakin drop. Lalu kemudian merasakan panasnya di mana dan sebagainya. Misalnya orang itu sering marah-marah. Dia akan merasakan hisap sakaratul maut awalnya di dadanya. Jadi pernah suatu ketika ada seorang ulama yang kita kenal di masyarakat kita. Tetapi pribadinya kalau di depan orang banyak dia begitu baik. Tapi di depan keluarganya dia adalah seorang yang pemarah. Lalu menghadapi sakaratul maut. Awal dengan timbulnya penyakit, seluruh organ tubuhnya melemah, lalu dia sering mengeluh di dadanya terasa panas. Saya diundang datang ke sana. Saya bilang kepada ulama ini, Kiai, Kiai harus tawakal kepada Allah. Mungkin dulu Kiai adalah orang pemarah. Baru dia ngaku, iya betul saya pemarah. Mungkin dihisap di bagian-bagian yang menyebabkan Kiai marah. Nah, mungkin ini adalah cara Allah untuk menghisap kita daripada hisap kita nanti di padang masyar atau di di neraka lebih baik diberikan rasa rasa sakit nah rasa-rasa seperti itulah yang disebut dengan sakaratul maut awal yang disampaikan Rasulullah bahwa sakitnya sampai di antara pori-pori dan lain sebagainya tidak jelas sakitnya itu nggak bisa diceritakan seperti apa dan itu mungkin akan kita alami karena kita punya latar belakang mungkin latar belakang yang tidak selalu bersih seperti latar belakang para nabi. Termasuk latar belakang Umar bin Khattab pada saat itu banyak membunuh, dia tobat. Lalu kemudian ada yang dihisap oleh Allah dengan penyakit. Itu biasa-biasa saja yang seperti itu. Nah, pada saat sakatul maut akhir, ini yang menentukan adalah akidah. Sakatul maut awal itu belum jaminan. Semua orang bisa diberikan rasa sakit. Kayak orang kafir, orang dolim, ataupun orang orang mukmin kita termasuk akan diberikan rasa bahkan Nabi berdoa ya Allah berikan rasa sakit kepadaku sebelum matiku lalu kemudian Rasulullah secara sunatullah kena racun seminggu sakit setelah itu beliau wafat nah kita jangan kemudian berdoa ya Allah ambillah aku pada saat aku sehat jangan begitu takutnya pas sehat belum tentu soleh tetapi ya Allah ambillah aku dalam kondisi khusnul kha Fatimah. Baik itu dalam sakit ataupun dalam kondisi se sehat. Nah, ketika orang itu mukmin diambil rohnya tidak merasakan sakit kata Nabi karena rohnya itu keluar sendiri sakaratul maut yang akhir tadi tidak membuat sakit bagi orang yang beriman. Jadi kalau ada cerita tentang di mungkin di internet anda pernah membaca tentang kisah sakaratul mautnya Nabi seakan-akan sakitnya luar biasa itu dusta itu bukan hadis Bagaimana seorang nabi bisa menyampaikan hadis itu bercerita seperti itu sedangkan nabi sedang sakaratul maut? Berarti ini Israeliat. Ini cerita yang dibuat-buat. Kalau nabinya aja matinya susah gimana um, umatnya? Nah, cerita itu jangan dipercaya. Itu banyak tuh di internet saya sering juga ada jemaah yang menanyakan hal itu dan setelah saya teliti itu bukan ha bukan hadis. Jadi nggak ada hadis dari Muslim, dari Ahmad, Wahu Ahmad ataupun Bukhari yang menceritakan tentang Rasulullah ketika sakatul maut. Karena bagaimana mungkin pada saat Rasulullah itu sedang sakaratul maut lalu dia bisa ber, bercerita sakitnya sakaratul maut itu. Sedangkan pada sakaratul maut itu fungsi akal, fungsi semuanya sudah dicabut kecuali ada fungsi atau dimensi, dimensi roh. Tinggal itu saja. Dan itu bahasanya sudah bahasa gaib. Jadi tidak ada satupun yang yang tahu. Maka sakaratul maut akhir yang merasakan sakitnya hanyalah orang dolim dan orang ka, orang kafir. Insya Allah orang yang mati dengan soleh tidak akan merasakan rasa sakit itu. Wallahu alam biswab. Kemudian mengenai uh, ayat Al-Quran yang ada Alif Lamim, Yasin. Itu termasuk ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, tentunya kita tidak usah mencari alternatif pemahaman yang seperti apa dan bagaimana lalu mencari rahasia-rahasia di balik itu. Takutnya rahasia-rahasia itu tanpa adanya dasar dalil yang jelas, lalu kemudian kita menduga-duga saja, malah akhirnya kita tersesat. Nah lebih baik sudahlah kita baca seperti itu saja. Kalau memang itu belum ada maknanya dari Nabi, kita nggak usah bikin maknanya sendiri. Misalnya alif lam, alif itu Allah, lam itu apa itu malaikat, lalu mainnya siapa lagi kan nggak jelas jadinya ya kan jadi kita nggak boleh menduga-duga arti daripada alif lamim arti daripada yasin arti daripada uh, sod ya kan kita nggak usah mencari-cari itu yang jelas kita imani saja itu sebagai ayat Al-Quran dan itu termasuk eh, ayat-ayat uh, yang mutasyabihat yang kita tidak bisa memahaminya sendiri kecuali kalau Nabi dulu menerangkannya Sedangkan dalam hadis-hadis pun Nabi belum pernah menerangkan tentang hal itu. Memang sengaja oleh Nabi mungkin tidak diterangkan karena mungkin e, untuk kehidupan-kehidupan kita e, itu manfaatnya sifatnya gaib saja. Jadi cukup Allah yang tahu tentang makna itu dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kan ya, Kenapa? Iya. Maaf Ustaz, iya. yang pertanyaan saya yang yang itu tidak saya garis bawahi Ustaz pertanyaan tentang hamil, yasin dan sebagainya iya. yang saya garis bawahi adalah ayat berikutnya yang bunyinya itu namanya tilka ayatu kitabil mubin hmm. atau kitabil hakim atau surat al-baqarah ayat yang kedua iya atau di surat an atau di surat ayat banyak sekali Ustaz ada 30 surat saya kira terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi iya. wabarakatuh eh, itu sudah pembahasan ahli tafsir di sini ada ahli tafsir ya. Nah, nanti silahkan ditanya. Kalau saya menjawab takutnya salah, ya kan? E, dalam kajian tafsir itu yang sudah memahami tentang hal, hal seperti itu, walaupun mungkin saya secara logika bisa menjawab, tapi saya tidak berani. Nah, kalau e, Ustadz Amir Faisal beliau memang e, apa dokter di bidang tafsir Al-Quran sehingga beliau sangat memahami akan hal itu. Jadi mohon maaf saya tidak punya keberanian untuk menjawab hal itu. Kalau alam bisa. Satu lagi Pak Ustaz. Yang akan di kuburan. Ah, iya. ya, jadi itu termasuk kategori bid'ah. Ya, jadi tidak boleh sebenarnya orang meninggal dunia diadani di kuburan karena adan itu kan seruan untuk orang yang yang sholat. Lalu adan itu untuk seruan ngusir ngusir setan. Jadi kalau ada setan di rumah kita maka kan tiga kali. Kalau mau sholat kita suruh adan. Sedangkan orang yang meninggal dunia itu rohnya bisa mendengar ketika kita adan, tetapi dia tidak bisa menjalankan lagi seruan adan itu. Jadi percuma saja ketika orang meninggal dunia di diadani. Nah itu memang sudah uh, tradisi ya. Sepertinya begini tradisi kita kebingungan ketika ada orang meninggal uh, di makawan secara islami itu apa yang harus dia lakukan? Mungkin kalau sepi-sepi aja di kuburan itu nggak ada agan, nggak ada apa, kok nggak ada khutbah sebelum dimakamkan, mungkin dia merasa loh kok nggak ada kesan Islamnya gitu loh. Mungkin seperti itu sehingga akhirnya para kiai terdahulu mem membuat ide-ide seperti itu. Tetapi itu tidak harus diikuti. Ya mungkin kalau diikuti, kalau kemudian dilazimkan malah bisa jadi bid'ah dan itu berbahaya. Jadi lebih baik kita ikuti sesuai dengan standar ajaran Nabi saja. Jadi tidak ada adan ketika orang itu berada di dalam kubur sudah mau di, dimakamkan. Wallahu alam bishawab. Silakan, Bapak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Pak Ustaz, eh, siapa yang di akhir hayatnya membaca kalimat syahadat, La ilaha illallah, mereka dijamin surga. Nah, bagaimana kalau orang yang sudah tahu pasti matinya nanti malam, karena seperti saja Hussein termalam digantung kan masih tahu nih Iya. Dia siap-siap baca Quran, dia siap-siap syahadat itu bagaimana Pak Ustaz? Menurut Pak Ustaz, apakah dia bisa masuk surga atau masuk di sab dulu? Amrozi nanti bahaya antar mau ditembak nih. Iya. Siap-siap syahadat dulu dah. Nah, gimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya uh, mereka juga bernilai, Pak saya rasa juga bernilai surga hanya saja tetap saja eh, dosa-dosa uh, yang pernah dilakukannya yang itu melanggar uh, apa namanya masalah-masalah kemanusiaan yang itu sangat dalam Islam sangat dijunjung tinggi tentunya akan mendapat hisab juga nah apakah uh, ah, jantungnya seperti Saddam Hussein atau pelaku-pelaku yang lain yang melakukan pelanggaran kemanusiaan itu itu sudah merupakan hisapnya dia ketika dia mungkin menyuruh membunuh seribu atau dua ribu orang walau alam besar nah itu Allah yang maha tahu nah saya yakin orang-orang seperti itu juga eh, suatu ketika karena dia juga bersahadat sebelum meninggalnya itu akan dijamin betul-betul akan dijamin masuk surga hanya saja jaminannya ini Apakah binal hisab atau dihisab? Tanpa hisab atau dengan dihisab. Nah, mungkin saja ada yang tanpa hisab kalau betul-betul orang itu sudah tobat, sudah kembali pada jalan Allah, lillahi ta'ala. Jadi kematian itu dihadapi memang dengan uh, rasa apa namanya kembali pada jalan Allah yang sebenar-benarnya dan mungkin dia juga sudah berupaya untuk minta maaf kepada seluruh masyarakat dan lain sebagainya tapi kalau belum saya rasa hanya ritual pribadi dan dampaknya di masyarakat tidak misalnya seperti ada musim banyak membunuh manusia lalu kemudian dia tidak minta maaf kepada keluarganya tentunya keluarganya nanti akan minta hisab di padang masyarakat tapi kalau syahadatnya itu hanya Allah yang tahu apakah itu ikhlas karena Allah dijalankan karena tobatnya dia atau itu hanya permainan saja. Kita nggak bisa menjustifikasi tapi dalil mengatakan orang yang meninggal kemudian baca la ilaha illallah dijamin masuk surga. Seperti itu. Wallahu alam bishawab. Terima kasih. Tiga menit kita akan kembali dengan doa. Eh, semoga kita mendapatkan khusnul terima dan sama kita akan nanti diberikan nikmat untuk berdoa. Eh, dan juga kita kita simpulkan bahwa dimensi ruh dalam jasad eh, manusia itu sangat menentukan baik atau buruknya seseorang, khususnya katanya atau khususnya katanya seseorang karena itu dimensi harusnya harus nanti dijaga, diberi makan sesuai dengan yang dibutuhkan Itu taat pada Allah yang Wa Taala jadi seorang mukmin itu adalah orang yang berani, tidak takut e, menghadapi tantangan kita ataupun kematian sekalipun ya. Karena semua manusia pasti akan mengalami kematian, tergantung kita mau mati dalam kondisi yang terbaik ataupun yang terburuk. Ya, itu adalah pilihan kita. Semoga kita menjadi khusnul khatimah sehingga akhir orang yang soleh adalah khusnul khatimah disebut oleh para malaikat dan diagungkan di sebelah dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang zalim ataupun bahkan orang kafir yang justru dicampakkan ke siksa Allah Subhanahu wa taala naudzubillah. Marilah kita akhiri dengan eh, sama-sama bernasihat yang akan diberi eh, Ustaz Abu Jalan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجة اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها اللهم رابطتها اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يحكو واشرح صدورها واشرح صدورها واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وعمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله يا رب Berkailah hidup kami ya Allah sebagaimana Engkau telah memberikan keberkahan hidup itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Berkailah hidup kami, anak-anak kami, istri-istri kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kerja kami. Berikan kami tetangga yang berkah ya Allah, teman-teman yang Engkau berkahi, supaya kami dapat hidup dalam keberkahan yang Engkau ridhoi. Ya Allah ya Rob, berikan keselamatan dalam hidup kami, sebagaimana Engkau telah memberikan keselamatan hidup kepada para nabiyin, para siddiqin, para suhada dan para solihin. Masukkanlah kami ke golongan mereka ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam dosa dan kemaksiatan. Bimbing kami, selamatkanlah kami ya Allah. Terimalah tobat kami dan jadikan kami menjadi orang-orang yang senantiasa tobat kepada Engkau dengan sebaik-baiknya tobat. Dengan tobat dan nasuha. Jangan engkau biarkan kami tergelincir di dalam pelukan setan dan terperdaya ke dalamnya sehingga kami bermaksiat kepada engkau. Ya Allah ya Rob, bimbing kami untuk senantiasa taat kepada Engkau. Bimbing kami supaya kami senantiasa menjadi orang yang istiqomah di jalan Engkau. Supaya kami mati dalam kondisi husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله يا بدو يا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Terima kasih kepada Ustaz kita dan Bapak Ibu sekalian.